نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خمس الدين رحمني ورحمة الله سنتابع درسنا في كتاب مسائل الجاهلية وكنا في مسألة الثالثة وهي الاحتجاج بما عليه الأقدمون دون نظر إلى مستنده kita masih melanjutkan pembahasan kita al-masail al-jahiliyah dan kita sampai kepada masalah yang keenam akhlak, perilaku, agama orang-orang jahiliyah yang senantiasa mereka pegang, mereka ajarkan dan mereka amalkan. Yang keenam ini kata mualif diberikan judul Saleh Fauzan Allah Ta'ala Al-Ihtijaju Bima alaihi al abdamu Laduna nazarin ila mustandihi Mereka berhujah dengan apa-apa yang ada pada terdahulu mereka tanpa memperdulikan sandarannya, tanpa mau melihat sandarannya. Sesungguhnya pembahasan yang keenam ini erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang taklidul a'na, taklid buta, taklid buta, membebek secara buta, ya, mengikuti apa-apa yang dahulu ada pada pendahulu mereka. Nah, erat kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya. Qala Allah ta'ala al-ihtijaju bil mutaqaddimina. Perilaku jahiliyah yang keenam adalah al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Mereka berhujjah dengan pendahulu-pendahulu yang ada pada mereka. كقوله sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala qala kama balul qurunil ula perkataan Fir'aun tatkala Nabi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun ya, mendawai Fir'aun untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Fir'aun menjawab qala sama balil qurunil ula bagaimana keadaan umat-umat sebelum kita terdahulu bagaimana keadaan mereka terdahulu apa mereka itu beribadah hanya kepada Allah itu maksudnya bagaimana keadaan umat-umat terdahulu umat-umat Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Saleh wa dan juga firman Allah Subhanahu wa taala Ma sami'na bihada fi abaina al-awwalin. Ini perkataan orang-orang kafir Quraisy. Perkataan orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahului mereka agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, "Ma sami'na bihada." Kami belum pernah mendengar ajaran ini fi al awwalin. Kami belum pernah mendengar ajaran ini ada pada bapak-bapak kami terdahulu. Qala Syekh Al-Fauzan bin Abdul Al-Fauzan Allah taala ay idza ja'atuhum ar-rusulu bil haqqi ihtajju bi abaihim. Apabila datang kepada mereka para rasul membawa kebenaran maka mereka berhujjah. Mereka mengambil dalil, beralasan dengan apa-apa yang ada pada pendahulu-pendahulu mereka, pada bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Fa'ina Musa alaihissalam lama da'a Fir'aun ila al-imani ihtajja Fir'aun bima alaihi al-awwalun. Tatkala Nabi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun, mendawai Fir'aun supaya dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun berhujjah dengan keadaan umat-umat terdahulu. pada sama balul Bagaimana dengan keadaan umat terdahulu? Apa mereka hanya beribadah kepada Allah saja? Yuridu ayahtajja bima alaihi al-qurun al-qurunul ula allati sabakatku min al-kafarah yang diinginkan oleh Fir'aun bahwasanya dia berhujjah mengambil alasan dengan keadaan umat-umat terdahulu yang mendahului yang terdahulu yang mendahului Fir'aun dari kekufuran wahai hujjatun batilatun dan ini adalah hujjah yang batil wahai hujjatun jahiliyatun dan ini juga hujjah jahiliyah Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun, Ya Fir'aun, Berimanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran menjawab, "Sama galul qurunul ula." Bagaimana dengan keadaan umat dahulu? Apakah mereka juga beribadah hanya kepada Allah? Kau kamu menyuruh aku beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Betapa mirip kejadian ini. Betapa mirip perkara ini dengan sebagian yang terjadi pada saudara-saudara kita kaum muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka serta didawahkan tauhid kepada mereka hendaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari mereka juga menjawab bagaimana dengan keadaan bahan-bahan kita dulu. Mereka juga melakukan seperti ini. Ya. Bahkan terkadang mereka berdalil dengan cerita-cerita khurafat. Cerita-cerita khurafat yang belum jelas apa usul kebenarannya. Ini yang dilakukan oleh dahulu wali fulan dan wali fulan, wali songo dan lain sebagainya. Nah, sama al-qurun ula Ini dari dikatakan oleh di sini adalah hujjatun jahiliyatun. Kama qala qaum Nuh lamma da'ahum ila Allah. Perkataan seperti ini persis juga perkataan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala Nuh alaihi salam berdakwah kepada mereka agar mereka beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka menjawab, "Ma hadza illa basyarun." Tidaklah Nuh alaihissalam ini hanya sekedar manusia biasa seperti kita. Yuridu ayatafaddala alaikum. Yang Nuh ini hanya dia menginginkan kedudukan yang lebih tinggi daripada kalian. Walau syaa Allah la anzala malaikatan la sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki artinya kalau Allah menghendaki memang ingin mengutus kepada kami, setelah Allah akan menurunkan malaikat kepada kami, bukan menurunkan manusia yang seperti kami, kata mereka. Dia itu berdakwah hanya menginginkan kedudukan yang lebih tinggi saja daripada kami. Kata mereka, kaumnya Nabi Musa alaihissalam "Ma sami'na bihadza fi adaina al-awwalin." apa yang dibawa oleh Nuh alaihissalam ini tidak pernah kami dengar ada pada bapak-bapak kami terdahulu. فقابلوا دعوة نبي الله نوح بما عليه آباؤهم على أنه حق maka mereka membanding-bandingkan dakwah Nabi Nuh alaihi salam dengan keadaan apa-apa yang ada pada pendahulu-pendahulu mereka. Mereka bandingkan. Ya. Bahwasannya apa yang dibawa Nuh alaihissalam tidak ada pada pendahulu kami. Kalau apa yang dibawa Nuh itu tidak ada pada pendahulu kami, berarti yang dibawa Nuh itu adalah salah, itu maksudnya. Yang ada pada para bapak kami itulah yang hak, yang benar. Wa nama ja'a Nuh nah Dan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam batil, salah. لأنه مخالف مخالف مخالف مخالف lima عليه abaum dikarenakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu menyelisihi dengan apa-apa yang ada pada pendahulu-pendahulu mereka. Wa kufaru Quraisy, begitu juga orang-orang kafir Quraisy Yaqulun mereka mengatakan ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Belum pernah kami dengar perkara seperti ini, perkara tauhid ada pada agama yang paling akhir, ya ini sebelum Islam ya, agama agama eh, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. In hadza illa ikhtilaf Tidaklah itu hanya sebuah kedustaan saja, kata mereka. Perkara yang diadakan saja. Ini bentuk kedustaan dari mereka. Ya. Orang-orang kafir Quraisy. Kata mereka, Masami Nabi hajar bin millatil akhirah. Belum pernah kami dengar agama e, perkara tauhid ini ada pada agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Ini bentuk maka makanya di akhir ayat ini Allah katakan Inhala itu semua adalah perkara-perkara yang mereka ada-adakan saja sebuah kedustaan artinya tidaklah Nabi Isa alaihissalam menyuruh berdakwah kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyembah dia, bukan untuk menyembah ibunya, bukan untuk menyembah salib dan lain sebagainya, tidak. Tetapi Nabi Isa alaihissalam berdakwah untuk menyembah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi dengan sekarang orang-orang Nasara? Mereka beribadah justru kepada Nabi Isa alaihissalam. Mengatakan Nabi Isa sebagai anak Allah, bahkan firman dari Allah, wal billah. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang 116 Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilayhi ilahaini Kata Allah, "Wahai Isa, Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, kepada kaummu, kepada Bani Israel, ittakhiduni wa umniya ilahaini min dunillah jadikanlah, ambillah aku dan juga ibuku dua ilah selain Allah Subhanahu wa taala, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa betul kau mendakwakan seperti itu maksudnya? So, ini Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam alaihi salatu wasalam dikisahkan dalam surat Al-Maidah ini 116 qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin ma fi engkau ya Allah tidaklah aku mengucapkan apa-apa yang tidak berhak untukku perkara yang tidak berhak untukku bantahan sendiri dari, dari Nabi Isa alaihissalam. Makanya sebagian mufassirin mereka menat, mereka mengatakan orang-orang Nasara, orang-orang Nasara itu adalah orang-orang yang tersesat, balin, tersesat mereka. Tersesat dikarenakan mereka berkeinginan untuk melaksanakan begitu banyak ritual-ritual ibadah tetapi tidak dibarengi dengan ilmu maka rusak terpusat. nah bagaimana hal ini katakan oleh Al-Imam rahimahullah taala di dalam tafsir surat Al-Fatihah Ihdina al mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat, dan juga jalannya orang-orang yang kau murkai, dan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Jalannya orang-orang tersesat adalah jalannya orang-orang Nasara dan orang-orang yang mengikuti sikap dan perilaku seperti orang-orang Nasara. Melakukan berkeinginan, melakukan banyak ibadah, ritual-ritual ibadah, tetapi tidak memiliki ilmu di atasnya. Persis dia mencontoh Nasara. Mencontoh Nasara. Melakukan ibadah ini, ibadah itu, tapi tidak memiliki dalil, tidak memiliki ilmu. Subhanallah. Ber Beda 180 derajat dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memiliki ilmu, cerdas, tetapi mereka malah melaksanakan ibadah. Mereka, makanya mereka dikatakan al-mabdu yang dibenci, yang dimurkai. Dan orang-orang yang cara ada sayyidil Yahud berjalan di atas jalan orang-orang Yahudi memiliki ilmu sudah belajar tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dia miliki. Dimurkai dan dibenci hal yang seperti ini. Tidak memiliki buah daripada keilmuan dia. Ya. Bermuamalah dengan muamalah yang jelek, malas di dalam beribadah kepada Allah. Tahu dia ilmunya, tetapi dia tidak mau mengamalkan. Nah, ini seperti kelakuannya, perilakunya orang-orang Yahudi. Seorang diri. Bahkan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-117, Ma kuntu lahum illa ma amamtani. Jelas, Nabi Isa AS mengatakan, Tidaklah aku mengucapkan kepada mereka, kecuali apa-apa yang engkau telah mengutus aku, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم Tidaklah aku berkata kepada mereka, tidaklah aku berdakwah kepada mereka, kecuali dengan apa-apa yang telah engkau perintahkan kepadaku dengannya. Apa itu? Ani'budullah, hendaklah mereka itu beribadah, mentauhidkan, mengesahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja Rabbi wa Rabbakum Rabbu dan Rabb kalian wa kuntu alaihim dan aku bagi mereka orang-orang Bani Israel orang-orang Bani Israel dan aku kata Nabi Isa alaihissalam terhadap orang-orang Bani Israel syahidan aku akan menjadi saksi madum fihim selama aku hidup di tengah-tengah mereka Artinya Nabi Isa alaihissalam tatkala hidup di tengah-tengah mereka tidak pernah mendakwahkan, mengajarkan untuk menyembah beliau alaihissalam dan juga ibunya. Bahkan beliau alaihissalam memerintahkan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantahan yang tegas, ya, bantahan yang tegas surat Al-Maidah 116 sampai 117. Allah ta'ala wa kufaru Quraisyin yakulun dan orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan masami'na dihada Kami belum pernah mendengar ajaran ini, ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fil millatil akhirah pada agama yang terakhir, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. In hada illa ikhtilaf, tidaklah itu kecuali kedustaan dari mereka. Ayat ma sami'na bihada alladhi ja'a bi Muhammad sallallahu Kata orang kafir Quraisy, kami belum pernah mendengar ajaran ini yang kau bawa ini wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada pada agama yang terakhir, ini agama yang dibawa oleh Nabi Isa Alaihissalam. Artinya, ajaran yang kau bawa ini wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa Alaihissalam, gitu ya, soalnya. Itu kata mereka, kata orang Quraisy. Bimillatil akhirah. Millati abaihim wa jidadihim. Jadi agama bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka. Jadi agama Nabi Isa AS. In hadha illa ikhtilaq. Maksudnya adalah kadibun, kedustaan. Bohong. Perkataan yang bohong dari mereka orang-orang kafir lagi. فهم وصفوا ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذب ya. atau kebalikannya orang-orang Quraisy mensifati eh, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sebuah bentuk kedustaan. Fahum maka mereka orang-orang kafir Quraisy wasafu mensifati majaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu kadibun itu semua adalah kedustaan. In ilah illa Kami belum pernah mendengar ajaran ini ada pada agama agama-agama yang akhir. In tidaklah itu yang kau bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanyalah sebuah kedustaan saja. Kau ada-adakan sendiri itu. Kata orang kafir Quraisy. Limada, mengapa mereka memberikan sifat kedustaan dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Li'annahu muqalafu lima alaihi aba'un. Dikarenakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyelisihi dengan apa-apa yang ada pada pendahulu-pendahulu mereka. Dusta. Maka dikatakan dusta. Padahal kalau mau jujur, ya mereka sendiri yang bisa. Wahum, wahum ibadatul awtan. Atau wahum ibadatul awtan. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail. Bal raja'u ila ma kana alaihi abaihim qariban. Dalam keadaan dia itu adalah penyembah berhala dan mereka tidak kembali kepada agama bapak-bapak mereka Ibrahim dan Ismail ya kan orang-orang Quraisy orang-orang Arab itu kan nenek moyangnya sebenarnya Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail alaihi wasallam mereka nggak jujur kalau mereka berdalil dengan ini harusnya mereka justru mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan agama yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihi wasallam tetapi itu semua disesuaikan dengan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Nah, justru mereka tidak mengikuti dengan apa-apa yang ada pada pendahulu-pendahulu mereka, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam agama tauhid. Bal raja'u ila makana kana alaihi ada'uhum qariban akan tetapi mereka kembali kepada pendahulu-pendahulu mereka yang dekat dengan mereka. Wahum aba'uhum wajdaduhum fi makkata min kuffari Quraisy. Dan mereka dahulu yang mereka ambil apa, e, mereka ambil agamanya itu adalah bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka yang ada di Mekkah dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. فهذه سنة الكفار وهذه سنة الجاهلية أن يحتجوا بمن سبقهم من الأمم dan ini adalah jalannya orang-orang kufar sunnahnya sunnah secara bahasa di mana tariqah jalan agama ya jalannya orang-orang kufar dan juga jalannya orang-orang jahiliyah yaitu mereka berdalil berhujjah dengan apa-apa yang ada pada pendahulu-pendahulu mereka dari umat sebelumnya. Wal wajibu 'ala al qalai an yanzuru ma ma'a rusuli Adapun yang wajib sikap yang benar seharusnya bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya yang masih lurus, ayam duru ma'ar rusuli untuk melihat apa yang dibawa oleh para rasul tersebut ya, untuk merenung memahami sebenarnya apa ajaran yang dibawa oleh para rasul makanya pada bab terdahulu ya, yang di tentang jeleknya taklid kul a'idukum biwahidah kan kata Nabi alaihi wasallam katakanlah sesungguhnya aku akan menasihati kalian dengan satu perkara saja, satu perkara saja. Agar kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala makna wa furada dua-dua atau sendiri-sendiri kemudian untuk apa? Kita baru merenung, berpikir. Merenung, berpikir, memahami bahwasanya Nabi Rasul kalian itu adalah bukan orang gila, lihat bagaimana dia bermuamalah, lihat bagaimana akhlaknya, lihat apa yang diajarkan oleh dia. Tidak mungkin orang gila bisa mengajarkan yang seperti ini. Ini juga peringatan dari kita. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah al-haq. Maka amalkan, renungkan, ya, merenungi sudahkah kita mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam segala hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita, zikir kita, zakat, manasik kita, muamalah kita dengan saudara kita, tetangga kita, orang tua, karib kerabat kita. Begitu juga dalam hal jual beli misalnya. Apakah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi? Tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, tidak menyebabkan madarah pada saudaranya, dan lain sebagainya. Agar kita juga tidak berpegang teguh, tamasuk dengan sunnahnya, ataukah belum, ataukah masih main-main. Coba renung. Apakah kita masih eh, memiliki pikiran bahwasanya kalau seseorang itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi Alaihissalam akan menyebabkan kehidupan dia menjadi sempit, menjadi susah, dan lain sebagainya coba renungi bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Wasallam tidak akan pernah menyusahkan umatnya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada hambanya tidak akan pernah membuat hambanya menjadi susah. Justru itulah yang terbaik yang diberikan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah memerintahkan untuk meninggalkan sebuah perbuatan, maka yakinilah perbuatan itu memang jelek untuk dilakukan oleh seorang hamba. Merenung. Ya. والواجب على الخلاء أن ينظروا ما مع الرسل ويقارنوا بينه وبين ما عليه آباؤهم Yang semestinya dilakukan oleh seorang yang cerdas adalah dia untuk memandang, melihat apa yang dibawa oleh para rasul dan membandingkan antara keadaan atau antara perkara-perkara yang dibawa oleh para rasul tersebut dengan apa-apa yang ada pada pendahulu-pendahulu mereka. Liyattabiha lahum al-haqqu minal batil. Liyattabiha lahum al-haqqa minal batil. Supaya jelas bagi mereka kebenaran dari kebatilan. Wa amma ikhlaqul babi ala anfusihim. Adapun kalau sudah menutup diri pada diri-diri mereka, tidak mau merenung, tidak mau memikirkan apa yang dibawa oleh para rasul. Dia tidak menutup diri dari perkara-perkara tersebut. Pokoknya apa yang ada pada pendahulu kami sudah itu yang betul. Kalau ada miliki dengan pendahulu-pendahulu kami itu yang salah. Kalau sudah seperti ini, ya kulun mereka mengatakan manak baru illa ma'alaihi abauna. Kami nggak akan terima apapun kecuali itu ada pada bapak-bapak kami, pendahulu-pendahulu kami. Walanak naqbalu ma dan kami tidak menerima kalau itu bertentangan menyelisihi apa-apa yang ada pada bapa-bapa kami, pendahulu kami. Fadha laisa min sya'nil khala fadlan 'anil ladina yuriduna an-najata li anfusihim. Maka ini bukanlah sikap seorang yang cerdas. Bukanlah sikap seorang yang fitrahnya masih lurus, akalnya masih benar. Tidak seperti ini sikapnya. Lebih-lebih lagi, ini bukanlah sikap bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan bagi diri-diri mereka, keselamatan bagi diri-diri mereka. Ya. Bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan, tidak akan mungkin bersikap yang demikian. Pokoknya, kalau menyelisihi apa kata guru saya, itu adalah kebahagiaan. Tidak akan kami terima. Pokoknya, kalau sesuai dengan perkataan guru saya, itulah yang benar Enggak, bukan yang seperti ini. Semua harus ditimbang. Semua harus ditimbang dengan dalil, dengan dalil. Dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikap kita semuanya. Jadi dengan sikap seperti ini, insya Allah kita akan terbebas dari sikap taklid. Ya, kita akan terbebas dari sikap taklid. Semua ditimbang dengan kebenaran, dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaful ummah dengan contoh para ulama al-kibar nah insyaallah ini akan menyelamatkan diri-diri kita wal'an ibadul qubur idza nuhu an ibadatil kubur. qalu hadha alaihi al-balad fulani sekarang ini para penyembah kuburan itu. Apabila mereka dilarang dari menyembah beribadah di kuburan kepada kuburan, mereka mengatakan hadza alaihi al-balad al Ini sudah menjadi kebiasaan negeri kami. Ini ciri khas dari negeri kami itu seperti ini, kok kalian larang. Wa alaihi al fulaniyah dan ini adalah kebiasaan dari jamaah fulaniyah wa alaihi qurunun nadab dan perkara ini adalah perkara yang sering dilakukan terbiasa dilakukan oleh generasi-generasi yang terdahulu dari penduduk kami wa ashabul mawalid idza nuqila lahum hadhihi bid'ah qalu hadza syai'un ma'mulun bihi qablana walau kana batilan ma 'amiluhu Orang-orang penyembah kubur, yang mengagungkan kuburan itu, nggak tenang dia kalau nggak beribadah di sisi kuburan, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa nangis kalau nggak di depan kuburan. Allah. Di depan kuburan dia bisa nangis beribadah, bisa tenang. Di masjid dia ketawa-ketawa, nggak bisa konsentrasi. Kalau dilarang mereka itu kalau dilarang mereka mengatakan ini sudah jadi khas negara kami ini sudah menjadi kebiasaan penduduk kami. Sudah berlalu waktunya, turun-temurun. Kebiasaan kami yang sudah turun-temurun seperti ini. Kok kalian mau melarang? Ya kan? Masami Nabi Hada, lalu mereka. bilang, ah, nggak pernah dengar ini sebelumnya. Apa yang kalian bawa biasanya nggak boleh, kita beribadah di sisi kuburan. Washabul mawalid. Begitu juga orang-orang ashab al-mawalid yang begitu semangat melaksanakan maulid Nabi alaihi salatu wasalam. Idanuhu kalau mereka dilarang, Tidak lahum dikatakan kepada mereka, jangan dilakukan perbuatan ini. Itu adalah perbuatan yang tidak pernah diajarkan, dikenal di dalam Islam. Itu adalah perbuatan yang diada-adakan di dalam Islam. Tidak pernah dikenal oleh Nabi dan juga para sahabat Qalu mereka mengatakan, ada syai'un ma'mulun bihi qablana. Ini adalah peristiwa yang diperingati, yang diamalkan sebelum kami. Sudah ada sebelum kami yang mengamalkan ini. Walau kana batilan ma'amiluhu. Kalau ini batil, kalau ini salah, tentu kami juga nggak akan mengamalkannya. Artinya ini adalah benar. Kenapa? Karena ada yang sudah mengamalkan sebelum kami, kata mereka. Wahada ihtijaju ahli jahiliyah. Dan ini adalah hujahnya orang-orang jahiliyah. Falaika al-ibratu bima alaihin nasu. Bukanlah menjadi patokan dan ukuran itu adalah apa-apa yang ada pada sisi manusia, kebanyakan manusia. Ya, ini sudah kita bahas juga kemarin ya kan termasuk perilaku jahiliyah adalah mereka berujah dengan kebanyakan dengan banyaknya pengikut yang ada di dalamnya padahal justru bantahan datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung wa itu tuti aktsara man fil ardi yudilluka an kalau engkau mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini justru mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya. فليس العبرة بما عليه الناس وإنما العبرة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم Bukanlah yang menjadikan patokan dan ukuran kebenaran itu adalah apa-apa yang sudah, sudah diamalkan oleh manusia, kebanyakan manusia. Akan tetapi menjadikan patokan tolak ukur kebenaran itu adalah apa-apa yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam. Sesuai apa tidak dengan ajaran Nabi alaihi wasallam. Lianna nasa yukhti'una wa yusibun. Dikarenakan manusia itu sifat dasarnya adalah yukhti'un. Mereka bisa salah, wa Dan mereka juga bisa benar. Dan justru sifat dasar manusia itu adalah salah. Sering berbuat salah. Ya, ya ibadi innaku tukhti'una billaili wa nahar. Dengan hadis kutsi. Wa yang baku kata Allah sesungguhnya kalian itu adalah tuhtiuna. Di sini memakai fi'il mudhari. Di antara eh, kaidah fi'il mudhari itu memberikan kaidah al-istimrar. Kejadian yang terus menerus terus menerus yuhtiuna Kalian kerjaan kalian itu wahai manusia yuhtiun berbuat salah, berbuat dosa bil laili wan nahar di malam hari dan juga di siang hari. Tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang pada hambanya wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepada aku kata Allah, aku akan ampuni. Al jazau min jinsil amal. Kalau kalian meminta ampun, maka akan aku ampuni. Kalau kalian nggak pernah meminta ampun, bagaimana aku akan mengampuni? Iya. Makanya diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam, Allah Astaghfirullah wa atubu ilaih في كل يوم وليلة سبعين مرة وفي رواية مئة مرة Demi Allah sesungguhnya aku meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam itu 70 kali dan riwayat yang lain 100 kali. Ini Nabi alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu Bagaimana dengan kita? Sementara Nabi itu sudah diampuni dosanya. Yang lewat maupun yang akan datang sudah diampuni, tapi beliau masih seperti itu. Beristighfar dan bertaubat. Beristighfar dan bertaubat. Maka diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana idza qama fi salati wa maqala radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin menegakkan salat beliau beliau salat hatta tataqattarat qadamah sampai bengkak kakinya itu saking lamanya salat saking lamanya salat saya kata Aisyah, Ya Rasulullah, tasna'u hada. Ya Rasulullah, mengapa kau seperti ini? Sampai kau sholat panjang sampai bengkak kakimu. Sementara engkau adalah orang yang sudah diampuni dosamu. Yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka kata Nabi SAW, Apalah aku naabun syukur. Wahai Aisyah, tidaklah aku boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ini Nabi Alaihissalam. Bagaimana dengan keadaan kita? Terlalu banyak waktu ruang kita yang terbuang secara percuma. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan beristighfar, dengan bertaubat itu akan menguatkan kita, memberikan kekuatan dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dosa kita. Banyak dosa. Dan jangan berbangga dengan dosa kita. Jangan berbangga dengan dosa kita. Baik kata Nabi alaihi wasallam, "Kullu umat mu'afan muatan mujahirin Seluruh umatku itu kalau dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mu'afan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimaafkan ilmu mujahirin kecuali orang-orang mujahir. Orang-orang yang terang-terangan bangga dengan dosa yang dia lakukan. Dosa yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dia ceritakan kepada temannya. Sekedar untuk berbangga, bukan untuk diambil ibrah. Berbeda ya kalau mengambil ibrah jangan kalian melakukan dosa seperti ini, jangan kalian melakukan perbuatan seperti ini, jangan. Dahulu saya pernah terjatuh disebabkan ini ini ini. Nah, itu diambil ibrah. Tapi ini enggak. Dia ceritakan dosa itu dalam keadaan bangga. Dahulu saya bahwa pernah itu seperti ini. Alhamdulillah. Ini namanya mujahirin mujahid. Asalnya manusia nggak tahu, kemudian dia sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia malah buka itu semua. Buka itu semua di hadapan manusia, hanya sekedar berbangga. Dahulu saya ini, kalau orang lewat, saya palakin. Dosa, tapi dia ceritakan dari keadaan bangga. Nah, jadi diampuni lagi seperti ini. Lianna nasa yukhti'una wa karena Dikarenakan manusia itu adalah bisa benar dan juga bisa bisa salah dan juga bisa benar. Kullu bani Adam khata'un wa khairal khata'ina at-tawwabun. Hadis Hasan. Jawabannya seluruh manusia itu bani Adam itu adalah berbuat dosa dan baik-baik orang yang berbuat kesalahan dan yang berbuat dosa itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini adalah sifat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullah fastaghfiru fastaghfirullah mana ayat itu? Ada yang ada Surat Al-Imran. Apabila mereka Ila fa'alu fahishatan. apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan fahisyah adalah perbuatan dosa besar yang terkait dengan orang lain, ini namanya fahisyah. Zina, waliyadzubillah, mencuri, itu namanya perbuatan fahisyah. Dosa besar yang terkait dengan orang lain, Ini namanya fahisyah. al zalamu anfusahum atau mereka mendolimi diri, diri mereka sendiri. Mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. فَاسْتَغْفَرُوا dzunuba. فَإِنَّ inna la yaghfiru dzunuba karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. وَلَمْ يُسِرُّوا مَا fa'al وَلَمْ يُسِرُّوا مَا fa'alu dan mereka tidak terus menerus tidak terus menerus eh, melakukan dosa yang mereka lakukan. Ini termasuk sifat dan ciri dari orang-orang yang beriman. Kalau mereka melakukan dosa, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Segera mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika fa'alu fahishatan aw dhalama fi tawbatun fi dhunubihim. Lakin ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa thawabun qat'an. Akan tetapi apakah yang dibawa oleh Nabi yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti itu adalah kebenaran secara mutlak, Tidak ada yang salah yang dibawa oleh Nabi. Falwajibu wajibu maka yang wajib itu adalah mengikutinya. Wallahu la yakinuna ila abaina wa ajdadina walau kana alladhi 'inda al-aba'i wal ajdadi yakfi mahtajna ila rusuli. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak uh, mengkuasakan kita kepada bapak-bapak kita atau kepada kakek-kakek kita. Tidak mewakilkan Walau kan Allah dan dan abai walaupun apa-apa yang ada di sisi bapak-bapak kita atau kakek-kakek kita itu cukup mahtajna ila rusuli maka kita tidak akan berhujah untuk mengikuti para rasul. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkan kita untuk apa tidak eh, memerintahkan kita tentunya gitu ya tidak memerintahkan kita untuk mengikuti apa-apa yang ada pada bapak-bapak kita atau pada eh, kakek-kakek kita langsung begitu saja kalau itu yang diperintahkan bahwasanya apa yang ada pada bapak-bapak kita pada kakek-kakek kita pada pendahulu kita itu bisa mencukupi kita maka itu sudah cukup dan kita tidak membutuhkan lagi berhujah membutuhkan lagi berusaha untuk mengikuti para rasul. Wada asufiyah, wada asufiyah. Demikian juga orang-orang sufiyah. kulun orang-orang sufi, orang mutasawwifah. Orang-orang yang sok zuhud, padahal bukan zuhud. Sok menyendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan sok ya, memang demikian keadaannya. Jadi dibuat-buat, dibuat-buat, nangis juga dibuat-buat, semuanya juga dibuat-buat. Kalau mau jujur, yang dibuat-buat. ya nah mereka mengatakan ahwaluna tapi an rasul walana ahwalun. Mereka itu orang sufi mengatakan ahwaluna keadaan kita, keadaan kita kaum muslimin, tapi cukup dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walana ahwalun akan tetapi orang-orang sufi ini mengatakan walana akan tetapi kami ini memiliki keadaan beda lagi dengan keadaan kalian. Kalian ini keadaannya cukup dengan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Apa yang dibawa Nabi kalian ikuti itu keadaan kalian. Akan tetapi keadaan kami kata orang-orang sufi mutasawwifah berbeda. Walana ittisalu ma'allah. Kami ini memiliki keadaan yang bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Akal mana yang bisa menerima seperti ini? Wa na'khudhu 'ala Allah anillahi mubasyaratan dan kami mengambil perintah mengambil petunjuk itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari Allah ya Allah mimpi, nanti bangun tidur, nah, tadi saya dapat ilham, tadi saya dapat perintah, supaya begini dan begitu. Saya tadi mimpi ketemu bapak-bapak pakai jenggot putih mengajarkan kepada saya suruh begini, suruh begitu, laksanakan. Ini orang-orang Tidur di kuburan, dia apa? Ya, cungkup. Eh, tidur di cungkup, Pagi-pagi dia merasa, saya dapat perintah untuk begini dan begitu. وأهل السنة يأخذون دينهم عن أموات يعنون رجال السند mereka mengatakan orang sufi itu ahli sunnah mereka itu mengambil agama mereka itu dari orang-orang yang telah meninggal dari orang-orang yang telah mati maksudnya adalah rijalu sanat. dari perawi-perawi sanat. ya kan sudah mati semua Sufyan Atsauri Hajjaj Syu'bah Ibnu Hajjaj sudah meninggal semua Imam Malik, Imam Syafi'i mereka mengambil agamanya dari mereka yang sudah mati Abu Hurairah Abdullah bin Abbas semua sudah mati kata mereka amma nahnu adapun kami kata orang sufi ya karena dinana amil hayyi alladzi la yamun, tetapi kami mengambil agama kami dari zat yang maha hidup dan tidak pernah mati kata mereka kedustaan dari mereka. Wayakulun dan mereka mengatakan ar-rusulu innama yahtajuhum al-awam. Para rasul itu sesungguhnya mereka itu dibutuhkan oleh orang-orang awam. Ammal khawat faha'ulai laisu bihajatin ila rusuli Adapun orang-orang khawas, orang-orang yang khusus seperti kami ini kata mereka, maka kami itu nggak ada kebutuhan terhadap para rasul. Para rasul itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang umum, orang-orang awam seperti kalian yang sunnah itu orang awam kalian, nggak ngerti kalian belum sampai tingkatan ma'rifat, hakikat dan lain sebagainya. Iya. Kalian itu masih sholat seperti sholatnya Rasul. Tapi kalau kami enggak. Kadang kami bisa sholat, walaupun jasad kami di sini, tapi kami sholatnya di Mekah. Lama-lama gila. Lama-lama gila. Orang-orang sufi itu lama-lama bisa gila. Benar. Nah. Li'anahum wasalu ilallahi wa'arafu walaitu bihajatin ila rusul dikarenakan mereka itu bisa langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengetahuinya dan mereka tidak memiliki kebutuhan kepada para rasul tidak ada kebutuhan lagi mereka bisa langsung mengambil dari Allah hakada yakulu lahu syaitanu inilah yang dikatakan kepada mereka oleh syaitan oleh syaitan tertipu mereka oleh syaitan nah Wayakul dan mereka mengatakan inna ashabal turuqi la yahtajuna lirusul. Sesungguhnya orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan terhadap para rasul. Di Li'annahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan dikarenakan mereka itu mengambil agama ini dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wa hada min dinil jahiliyah wal waqa'i'u katsiratun min hadzal naw. Dan ini adalah termasuk agama jahiliyah dan perkara-perkara yang banyak terjadi di belahan negeri-negeri kaum muslimin ini sebenarnya banyak ya banyak yang e, sesuai dengan prinsip agama jahiliyah yang nomor 6 ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang penting adalah yaikhwa ya, semua. Ya, Jangan sampai pernah kita tertipu dengan banyaknya jumlah ataupun sedikitnya jumlah ataupun e, diamalkan atau tidak diamalkannya perkara-perkara tersebut oleh pendahulu-pendahulu kita. Yang menjadi patokan adalah pertama Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salah satu Itu yang menjadi patokan itu yang menjadi patokan walaupun belum pernah diamalkan walaupun belum pernah diamalkan oleh para pendahulu kita tapi kalau itu ada dalam Al-Quran ada sunnah dan itu sesuai dengan pemahaman para para ummah maka amalkan jangan ditolak sebaliknya jangan sampai pernah kita tertipu dengan sedikitnya jumlah maupun dengan banyaknya jumlah semua diukur dengan Al-Quran, Al-Sunnah dan bagaimana para ulama mencontohkan, memberikan eh, pengajaran kepada kita semuanya. Itu yang menjadi ukuran kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan pada hari ini. Wabillahi taufiq. Alhamdulillahirabbil alamin.